صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan mulia ini di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua wahai para hamba Allah, tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kita semuanya untuk segera jemput ampunan Allah. Dapatkan ampunannya, jannahnya, dan jannah yang luasnya langit dan bumi. Jannah, surga sedemikian luas hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surah 3 ayat 133 Allah menyuruhkan kepada kita jemput maghfirah Allah tatkala Allah sudah berikan ampunannya Allah siapkan satu surga surga yang luasnya langit dan bumi Allah peruntukkan hanya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa Hawatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala betapa senang hati seorang anak kalau dia dipuji oleh orang tuanya atau gurunya betapa senang hati seorang karyawan Hawatal iman kalau dia dipuji oleh orang yang memberikan pekerjaan atau pemilik perusahaan. Lalu bagaimana kalau kita hamba-hamba Allah, hidup kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa manusia-manusia mendapatkan pujian Allah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun hanya saja orang-orang yang beriman mereka itu adalah alladzina amanu billahi wa rasuli. Mereka orang yang teguh beriman pada Allah Teguh beriman pada Rasul, Tumalam yartabu dan tidak ada keraguan sedikit pun pada Allah dan Rasulnya. Wajahadu dan mereka siap jihad biam walihim dengan harta, wanfusihim dan jiwa mereka. Fisabilillah di jalan Allah. Ulaikahumus sadikun dan itulah kata Allah orang-orang yang benar. Allah puji sebagai sadikun. Hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadiqun itiqhat lima rahmati Allah. amat layak disandang oleh hamba-hamba Allah beriman seperti kita semua. Dia bukan dominasi para nabi, bukan dominasi para rasul, bukan para wali Allah. Kita semua berhak untuk mendapatkan sadikun. Orang-orang yang mendapatkan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhaib Ar-Rumi, Hotel Iman, rahmati Allah. Siapa di antara kita yang pernah dengar namanya Suhaib Ar-Rumi? Boleh jadi hari ini, siang ini, nama itu baru terdengar di telinga kita. Ya, dia seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Tidak terkenal namanya. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar dan para sahabat-sahabat hebat lainnya. Suhaib Ar-Rumi, namanya Ar-Rumi yang maknanya adalah orang Romawi. Dia orang asli Mekah, Hotel Iman. Karena peperangan berkecamuk saat dia kecil, maka dia ditawan, terus dia diperdagangkan hingga dia berada di negeri Romawi. Begitu dia remaja, dia dewasa, ihwat terima rahmati Allah. Dia mulai bergelut bisnis. Ketika dia mencintai hartanya, tiba-tiba dia mendengar panggilan iman. Ada seorang pria yang amat jujur, yang Allah tunjukkan, yang Allah munculkan di Mekah. Begitu dia dengar kata Mekah, langsung rindu dia ihwat terima rahmati Allah dengan tempat kelahirannya dia tinggalkan semua kehidupan duniawinya. Dia pergi ke Mekah hotel iman rahmati Allah. Tidak bawa bekal apapun juga. Maka ketika di hotel iman rahmati Allah sampai di Mekah. Dia kemudian bekerja dengan orang-orang Quraisy hotel iman rahmati Allah. Karena dia pintar, punya wawasan internasional. Cepat sekali dia bisa bikin usaha dan hartanya kaya raya hotel iman. Hingga Suhaib Ar-Rumi Hotel Imam rahmatullah terkenal sebagai konglomerat Mekah. Namun dia beriman pada Allah. Dia beriman pada Rasulullah. Maka ketika Islam ditindas, Islam tidak bisa berkembang lagi di Mekah. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat berangkat hijrah ke Madinah. Sebagian besar para sahabat berangkat. Anda tahu Hotel Imam rahmatullah kalau Rasulullah dan Abu Bakar adalah orang yang terakhir hijrah, maka Suhaib Ar-Rumi masih setelah Rasulullah hijrah, baru dia berangkat hijrah. Tahu kenapa sebabnya? Sebabnya adalah orang-orang Mekah mengancam. Kalau saja Suhaib berani membawa hartanya keluar dari Mekah, maka kami akan boykot. Kami akan sita seluruh hartanya. Namun malam itu, ya hotel iman rahmati Allah. Ancaman itu tidak berarti apa-apa bagi Suhaib. Ketika Allah ilhamkan dia untuk berangkat hijrah, menyembur Rasulullah, mengejar Rasulullah yang sudah pergi ke Madinah, ya hotel iman. Soeb Arumi membawa sembilan onta penuh dengan harta, emas, belian, perak. Kira-kira kalau sekarang Hotel Lima Rahmati Allah, sembilan kontainer isinya harta semua. Dibawa sendiri Hotel Lima. Begitu dia bawa sendiri Hotel Lima Rahmati Allah, ketahuan, dikejar oleh kafir Quraisy Mekah. Maka kemudian orang kafir mengatakan, mau kemana? Ila aina anta, ya Suhaib. Aku akan pergi ke Madinah menyusul Rasulullah. Enak saja engkau dulu bekalnya cuma kolor datang ke Mekah. Tidak bawa apa-apa sekarang kau mau bawa seluruh hartamu. Bisa berantakan ekonomi Mekah. Lalu saya mengatakan lalu apa yang harus aku perbuat hingga aku diizinkan pergi menyusul Rasulullah. Saat itu Hotel Iman Kafir Quraisy mengatakan tinggalkan seluruh hartamu. Eh, Hotel Iman, kalau manusia biasa kebanyakan, kebanyakan seperti kita eh, Hotel Iman, Biasanya kalau harta kita mau disita dua kali 24 jam saja kita sudah tidak bisa berpikir. Tapi Suhaib Arumi, dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah. Dia mengatakan, seluruh harta ini aku akan berikan. Asalkan aku dipersilahkan menyusul Rasulullah. Maka hotel iman melihat iman seperti itu kafir Quraisy mengatakan wenaka allati anta alaiha. Onta yang kamu tunggangkan turun juga. Kami sita. Maka kemudian turun dia dari ontanya maka dia jalan ihwatal iman. Ada keteguhan dalam langkahnya. Orang-orang kafir Quraisy masih tidak rela. Dia mengatakan kepada Suhaib, "Wal aba'al labistaha, pakaian yang kau gunakan lepas Suhaib." Ihwatal iman. Maka Suhaib pun melepas ihwatal iman rahmati Allah. Begitu dia lepaskan, betul-betul dia tidak menggunakan pakaian. Menempuh perjalanan 400 km lebih ihwatal iman. Maka ketika itu Rasulullah SAW Allah ilhami sebelum masuk Yasrib kota Madinah Rasulullah para sahabat membangun masjid pertama bernama Kuba. Ketika Kuba sudah selesai hotel lima rahmati Allah Rasul sedang duduk-duduk terlihat dari kejauhan ada orang yang berjalan tertati-tati tidak berpakaian orang-orang memperhatikan hotel iman Rasulullah bangkit Rasul berlari bayangkan hotel iman Rasul berlari menghadap orang itu maka ketika terlihat Suhaib Rasul lari, Rasul peluk, dan di telinganya Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah yang mulia, Rasul yang tercinta mengatakan, Rabi bayi Aba Yahya, Rabihal bayi. Inilah perniagaan yang paling beruntung. Inilah perniagaan yang paling beruntung, wahai Abu Yahya. Namal minum. Orang-orang beriman yang sesungguhnya adalah mereka yang iman pada Allah, iman pada Rasulullah tidak ada keraguan lalu siap berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dan itulah kata Allah manusia-manusia yang top, paling hebat kebenarannya. Semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan pujian Allah seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ittaqullaha haqqa wala wa illa wa antum muslimun. Hotel iman rahmati Allah untuk mendapatkan derajat iman hakiki, mendapatkan derajat as-sadiqun tadi bukan perkara mudah. Allah ingin menguji iman kita semua. Betul-betulkah kita mencintai Allah dan Rasulnya? Kadang-kadang ada kegelisahan, kekhawatiran, kepanikan, kekalutan. Tapi semua itu kalau kita lakukan, di jalan Allah segala-galanya jadi indah. Hidup ini sementara hotel iman. Perjumpaan dengan keluarga pun sementara. Harta yang kita miliki pun sementara. Pekerjaan kita sementara. Bahkan dunia pun sementara. Kekekalan abadi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faulaika ma'alladina an'amallah Allah 'alaihim minan nabiyyin, was-siddiqin, syuhada, was-salihin. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah kelak nanti Allah akan kumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dan itulah teman-teman yang paling top kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Hotel malam itu kaum muslimin sudah berada di Uhud. Pasukan musuh jarangnya kira-kira dalam sirah yang ditulis oleh Mubarak Furi cuma hanya 150 meter di depan. Kegentingan, kegawatan sudah terjadi di Hotel Iman rahmati Allah. Pasukan musyrikin jauh lebih banyak ketimbang muslimin. Tapi muslimin di Hotel Iman rahmati Allah tidak sedikit pun gentar. Rasulullah mempersilakan menaruh para para sahabat-sahabat di Hotel Iman di posko-posko tertentu. Inilah seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahs. Abdullah bin Jahas radhiyallahu anhu ikhwatul iman rahmati Allah boleh jadi namanya pun hari ini baru kita dengar oleh telinga kita. Hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala malam itu dalam kegentingan hotel iman kira-kira besok terjadi mau pecah perang datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas ke posko di mana Abdullah bin Jahas berada. Maka saat itu hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala Abdul Sa'ad bin Abi Waqqas meriksa semua posko termasuk Abdullah bin Jahas ketika berduduk bersama Abdullah saat bin Abi Waqqas mengatakan dalam kondisi seperti ini salah satunya momen yang paling hebat adalah kita angkat tangan doa ketika di medan perang mustajab bagaimana kalau misalnya aku doa kamu aminkan kata saat bin Abi Waqqas nanti kamu berdoa aku yang mengamini boleh kata Abdullah maka hotel lima rahmati Allah lihat dua orang sahabat Rasulullah yang mulia mengangkat tangan saat bin Abi Waqqas mengangkat tangan dia mimpin doa dan diaminkan oleh Abdullah bin Jahaz. Salah satu doanya adalah Allahumma ya Allah, apabila besok terjadi peperangan antara kami dengan musuh-musuhmu ya Allah, datangkan kepadaku seorang yang gagah perkasa. Aku niat membunuhnya dan dia berniat untuk membunuhku. Fardukni adzafrah minhu. Rezekikan padaku ya Allah, aku mampu menang mengalahkannya. Hatta asluba ghanimata hingga aku akan ambil harta rampasan perang dari dirinya. Dari kan banyak doa yang dibaca saat bin Waqqas, Abdullah mengatakan amin, amin, amin. Maka khawatir iman usai puas, giliranmu wahai Abdullah. Abdullah mengangkat tangan. Dari doa yang panjang dibacakan khawatir iman ada doa yang redaksinya persis sama seperti yang dibacakan oleh saat tadi. Dia mengangkat tangan, Abdullah sambil mengatakan, Allah ya Allah, kalau terjadi peperangan antara kami dan musuh-musuhmu besok ya Allah, datangkan kepadaku seorang lelaki yang gagah perkasa, Aku niat membunuhnya dan dia berniat untuk membunuhku. Farzukni asyhadah fi sabilik minhu. Tapi hotel iman, kalimat selanjutnya berubah. Rezekikan ya Allah, aku mati syahid di jalanmu lewat tangannya. Dia robek perutku. Dia potong telingaku. Dia potong hidungku. Hingga nanti di hari kiamat. Engkau bangkitkan aku tanpa hidung, tanpa telinga, dan dengan perut robek. Saat itu engkau bertanya kepadaku, Abdi, hambaku, mengapa perutmu robek, telingamu dan hidungmu tiada? Apa yang terjadi? Saat itu aku dengan bangga akan mengatakan, Ya Rob, ini aku lakukan, aku korbankan perutku, telingaku, hidungku, demi membela agamamu, membela Rasulmu, Ya Rab. Ya Taliman. Sebuah doa yang ekstrim. Saat bin Abi tercengang. Dilihat. Dan Sa'ad bin Waqqas tidak berani mengaminkan doa Abdullah bin Jas. Masya Allah, besoknya peperangan terjadi. Beberapa babak terjadi Hotel Iman dan Rasulullah nyaris terbunuh. Dan Alhamdulillah Hotel Iman ketika dari pukul mundur Hotel Iman rahmati Allah kaum muslimin bisa menyelamatkan diri maka yang terjadi hotel lima rahmati Allah ketika pasukan musuh sudah pergi, Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat, coba kumpulkan mereka yang gugur di medan perang, kumpulkan, kumpulkan. Maka terdengar dinil Hamzah bin Abdul Muthalib, ini adalah paman Rasulullah, ini adalah para sahabat Rasulullah dikumpulkan. Dari sedemikian banyak hotel iman dikumpulkan, hotel iman semua para sahabat tersenyum termasuk Rasulullah. Hingga akhirnya Rasulullah melihat seorang pria yang tidak bisa diidentifikasi, tidak ada hidungnya, telinganya putus dan perutnya robek. Semuanya nangis ikhwatal iman sambil mengatakan kejam sekali musuh ini sempat-sempatnya dalam peperangan melakukan mutilasi. Maka ketika di hotel iman rahmati Allah para sahabat menangis hanya satu orang, hanya satu orang yang tersenyum ikhwatal iman. Yang tersenyum itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat Sa'ad bin Abi Waqqas tersenyum, Rasulullah dan para sahabat mengatakan, "Kenapa engkau tersenyum?" Berceritalah Sa'ad bin Waqqas doa dahsyat yang diucapkan oleh Abdullah bin Jahaz tadi malam. Ya Rob, kalau besok terjadi peperangan antara kami dan musuh-musuhmu, hadirkan untukku pria yang gagah perkasa. Dia berniat membunuhku dan aku berniat untuk membunuhnya. Dan berikan aku rezeki ya Allah mati syahid di jalannya. Hingga dia robek perutku. Dia potong telinga dan hidungku. Hingga ketika hari kiamat kau bangkitkan aku, engkau bertanya, Ya Rabb, Kenapa terjadi ini padamu? Dengan bangga kau mengatakan, ini terjadi pada diriku karena aku membela agamamu ya Rabb. Membela Rasulmu. Hatalimah Allah. Rasulullah SAW kemudian ada air mata angkat tangan sambil mengatakan, Saddaqallah wa Allahu yusaddiku. Dia membenarkan janji Allah dan Allah pun membenarkan janji padanya. Hiwa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah manusia-manusia hebat, manusia yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti Suhaib rumi Abdullah bin Jahaz, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman. Level mereka secara duniawi jauh di atas kita. Harta mereka jauh lebih banyak dari kita. Dan mereka jauh lebih berat dari kita. Namun ya rahmati Allah, mereka telah beli surga dengan harta dan jiwa mereka. Maka Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di hari-hari seperti ini Hotel Iman di mana agama dinistakan Para ulama dikriminalisasi Ini bukanlah kekalutan Bukan kepanikan Bukanlah ketakutan bagi umat kita Tapi sesungguhnya Hotel Iman rahmati Allah Inilah kesempatan Allah hadirkan lagi untuk kita semuanya. Maka muslimin tiba-tiba Allah nyalakan api iman dalam dada mereka. Dan kita semua tidak takut lagi hotel iman menginfakkan harta kita, membela agama Allah bahkan dengan tenaga pikiran kita semuanya. Jadi hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala sambut sambut panggilan Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung mendapat gelar as-sadiqun. Bismillahirrahmanirrahim. al 'asr. Innal insana lafi khusrin illa ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang demi masa sungguh kami semua manusia adalah hamba-hambamu yang merugi kecuali di antara kami ada yang mau beriman padamu ya Allah melakukan banyak amal kesolihan saling menasihati dalam kebajikan saling menasihati dalam kesabaran Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم